سورة التطفيف مكية أو مدنية ست وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم ويل كلمة عذاب أو واد في جهنم للمطففين الذين إذا اكتالوا على من الناس يستوفون الكيل وإذا كالوهم أي كالوا لهم أو وزنوهم أي وزنوا لهم يخسرون ينكسون الكيل أو الوزن ألا استفهام التوبيخ يظن يتيقن أولئك أنهم مبعوثون ليوم أذن أي فيه وهو يوم القيامة يوم بدل من محل ليوم فنسبه مبعوثون يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين الخلائق لأجل أمره وحسابه وجزائه كلا حقا إن كتاب الفجار أي كتب أعمال الكفار لا في سجين قيل هو كتاب جامع لأعمال الشياطين والكفرة وقيل هو مكان أسفل الأرض السابية وهو محل إبليس وجنوده وما أدراك ما سجين ما كتاب سجين كتاب مركوم مختوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Surah At-Tatfif. Ada menyebutkan surah Al-Mutaffifin. Ada menyatakan surah At-Tatfif, ada menyatakan surah Al-Mutaffifin. Mutaffifin itu orang yang merugikan dalam takaran atau timbangan. Dikatakan di Madinah itu sebelum datangnya Nabi paling curang dalam timbangan dan dalam takaran. Jadi eh, orang itu punya takaran, takaran untuk gulaan, takaran untuk jualan, takaran untuk jualan lebih dikit, diganjel. Takaran untuk apa namanya kulaan dikurangi. Artinya lebih banyak hasilnya. Kalau beli misalnya beras atau gandum, kalau dia kula pakai takaran yang dia bawa tadi itu, anak pakai ini. Kalau dia jualan pakai yang lainnya. Curang. Begitu juga dalam timbangan. Dan ini dikiaskan juga dengan ini segala bentuk yang merugikan. Misalnya beli kain satu meter kurangi lima senti, misalnya, itu juga termasuk dalam hal ini. Ya, <clears throat> dan termasuk dalam hal ini. Akhirnya ketika turun ayat walil mutaffifin ini maka mereka menjadi orang yang paling jujur di dalam menimbang dan di dalam menakal. Gak ada sedikit pun oh, apa namanya yang melaksanakan kecurangan dalam menimbang atau mena menakar. uh, <clears throat> ada lagi yang uh, mengartikan bahwa ayat ini <clears throat> turun menerangkan tentang seorang yang bernama Abu Juhaina. Nah, Abu Juhaina namanya Amr, julukannya Abu Juhaina. Itu memang cara jual belinya Bu Juhaina ini punya dua timbangan begitu. Yang satu untuk gula, yang satu untuk maka turun ayat ini menerangkan dia. Ayat ini ada menyatakan makiyah, ada menyatakan madaniyah. Kalau madaniyah jelas dengan yang pertama tadi itu karena penduduk Madinah tadi itu yang mereka ahli Gitu. Ada menyatakan sebagian makiyah, ada sebagian daripada surat ini madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin. Wail kalimatu adab. Kalimah yang menerangkan tentang adab ini. Celaka kalau bahasa orang sekarang ya. Celaka. Nah, ini berarti makna ad-doa. Ini semoga celaka begitu. Mudah-mudahan celaka bagi orang-orang al-mutaffifin yang curang dalam takaran. Ada lagi yang mengartikan wailun ini wadin fi jahannam. Satu lembah ada di jahannam. Jadi jahannam itu jurang, ini lembahnya lagi. Hah? Ini lembahnya lagi. Kalau bahasa sekarang itu pas Teleng ya berarti. Nah. Dikatakan bahwa wadin fi jahannam ini ada menyatakan bahwa wadin fi jahannam itu kata dibilang lau eh, tasaghitu jahannam min syiddati harrih Jahannam sendiri nih merasa kepanasan dengan lembah lembah well tadi itu. Jahannamnya merasa kepanasan, api eh, merasa panas daripada api. Ini sama dengan jeruk kepingin minum jeruk itu ya. Ini satu bahasa bahwa saking enaknya sampai jeruknya sendiri kepingin. Nah, ini saking panasnya sampai jahanam sendiri merasa kepanasan. Nah, padahal Jahannam tempat adab. Hmm. Ada lagi eh, yang mengartikan bahwa wadin fi jahannam yahwi fihil kafir arba'ina kharifan qabla an yablugha ga'rah. Lembah ada di Jahannam. orang kafir akan dijatuhkan ada di situ Selama 40 tahun dia dari itu baru nyampe ada di dasarnya. Nanti kalau ngelempar batu dari jurang, kemudian sampainya itu 40 tahun, sudah sebe nih berarti. Udah tua ini sudah. Putih semuanya punya anak cucu ini. Itu baru sampai ada di e, dasarnya. Bisa bisa dibayangkan bagaimana apinya sudah menjulang ke sana, baru sampai ada di dasarnya 40 tahun baru. Saking gedenya itu api dan dalamnya itu jahan jahanam. Alhamdulillah. Masuk neraka ma masuk well wadin fi jahanam lil mutaffifin atau disediakan itu bagi orang-orang yang mutaffifin curang dalam timbangan. Wailun mubtada lil mutaffifin khabar ya. Gimana sifatnya mutafifin? Alladzina idaktalu 'alan nasi yastaufun. Itu mereka orang-orang yang idaktalu jika menakar. 'Alan nasi aiminan nasi daripada manusia, beli barang daripada manusia. Yastaufun dia tadi itu memenuhi alkel. Bukan estofun dia memenuhi persis, tidak minta lebih maksudnya. Kenapa? Karena dia punya timbangan lebih sudah. Eh. bukan persis ada di sini. Minta untuk orang tadi itu melebihi maksudnya begitu. Eh, ayazidun an haji ala hajihim tak lebih daripada ukurannya wa idakaluhum dan jika mereka menakar hum kepada manusia nas kalau dia jualan nakar kepada manusia awazanuhum atau mereka menimbang hum kepada manusia wazanulahum yuxirun merugikan ayan kusunal kel artinya mengurangi itu taka takaran awil wazan atau timbangannya. Seperti tadi itu. Karena itu dianjurkan bagi orang yang membeli sesuatu setelah ditakar dikurangi. Takar satu kilo diambil dikembalikan. Hah? Diambil sedikit dikembalikan. Kalau eh uh, dia menjual sesuatu setelah ditimbang persis ditambahi. Karena itu dikatakan la nasyari alwal bihabbah. Kami tidak mungkin akan mau membeli kalimat wal ini baik itu bermakna kalimat adab atau wadin bi jahannam dengan karena sebab beberapa biji aja. Asan tak kurangi aja supaya selamat. Hah? Supaya selamat. Wailul mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi saufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan ini ulama eh, ini termasuk umatnya Nabi Syuaib begitu dulu. Umatnya Nabi Allah Syuaib paling ahli pakar dalam ngentit, nih ya. Pakar dalam curang. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyamin azim ala istifham taubih. Hah? Ini bukan ta'rid ini ya. Ala la nafi hamzah istifham. Istifham taufik, tidakkah ya ya yatayaqqan meyakini ulaika mereka itu yang berbuat curang itu mutafifin annahum mab'utsun bahwa mereka itu akan dibangkitkan li yaumin adzim ay fi yaumin adzim ay fihi fi yaumin adzim ada di hari yang agung bahwa yaumul kiamat itu hari kiamat tidak sadar mereka itu bakal dibangkitkan di hari kiamat yadun di sini artinya ya tayakan meyakini tapi yang menyatakan ya dun sini taradud Ya minimal kalau kamu tidak yakin Walaupun ragu-ragu Minimal ragu-ragu Kamu nanti akan dibangkitkan dari kiamat untuk bertanggung jawab Minimal itu kalau ragu-ragu Apa tidak wedi Apalagi yakin gitu Apalagi ya Yakin Apa ya Nah. Artinya kalau mereka yakin mereka mana gasuful kel? Mereka tidak mungkin berani untuk mengurangi dalam takarannya. Kenapa? Ditanggung jawab kena di, di hari kiamat. Wakila azan bimana at-taraddud wal ma'na inka nulaya la bil ba'thi fahalla bannu hatta tadabbaru wa yahdharu bil ahwat Kalaupun wa bil ahwat, kalaupun mereka itu enggak yakin, ya minimal apa anda khawatir mereka tadi itu dengan prasangkanya mungkin dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat kemudian nah, ini hanya satu gambaran. Ya minimal kalaupun enggak yakin, ya ragu apa khawatirlah nanti kalau memang beneran hari kiamat akan ditanggung jawab tadi itu. Sehingga dia harus hati-hati, begitu minimal. Tapi sebetulnya wajib diyakini itu. Kalau enggak kufur hukumnya. Baik. Liyaumin azim ay fi yaumin ah azim ada di hari yang besar, yang agung yaitu yaumul qiyamah itu hari kiamat. mab'utsun fi yaumin azim. Kenapa? Karena hari itu hari yang sangat dahsyat itu. Hah? Sangat dahsyat. Apa dikatakan? Dari kiamat ini Assalamualaikum. Eh, eh, akan terjadi nanti zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha goncang luar biasa bukan goncang satu daerah bumi kabeh ini goncang buminya ini goncang semuanya jadi gempa internasional itu nantinya bukan hanya internasional hatta interplanet itu bukan hanya bumi goncang semuanya idza zulzilatil ardu Inna zalzala inna zala saati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan kiamat itu bukan goncangan tujuh skala rektor atau delapan syai'un azim. Goncangan yang luar biasa yang akan menghancurkan alam. Bukan bangunan-bangunan sekian ribu rumah, entek kabeh. Dak ono sing Tidak lukur sudah. Syikul wa salatu zalati adim Yaumah. tarawna Hah? Yaumah tarawna tadhalu kullu murdi'atin amma arduat. wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukarah. wa ma bisukara walakinna adzaballahi syadid yauma tadhalu kullu murdiatin amma arduat di hari itu ibu yang menyusui tadi enggak enggak enggak paham dengan anaknya sendiri yang disusui ibu kan paling sayang sama anaknya kempit kalau nyusoni tadi itu, saking sayangnya tadi itu. Huh? Tapi ketika terjadi zalzalah, di hari kiamat tadi itu saking kagetnya lupa kalau anaknya dibuang nih, anaknya. Ditinggalkan anaknya. Hmm? Ditinggalkan ayatnya. Wa kullu dhati hamlin hamlaha. Kalau perempuan itu mau melahirkan kan paling repot ya. Alat yang canggih pun itu pun masih repot melahirkan itu masih perlu didorong dibantu dengan alat uh, soroh jalan apa sulit perempuan mau melahirkan tadi itu tapi ketika ada zalah zalah tadi itu goncangan kiamat tadi itu langsung lahir paling gampang ini menggambarkan bagaimana dahsyatnya tadi itu wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha oh, perempuan yang hamil langsung lahirkan janinnya Watarana sasukaro dan kamu lihat orang ini semuanya mabuk. Sempoyongan maksudnya. Semuanya sempoyongan. Tahu orang mabuk enggak? Enggak stabil jalannya kan? Miring kanan, miring kiri, nyosop, pamde, goyang semuanya. Semua dalam keadaan seperti gitu. Wa mahum bisukaro. Mereka itu bukan mabuk sebenarnya. Jadi goyangnya itu bukan karena tidak stabil badannya. Hah? Seperti orang yang mabuk. Walakinna Allah syadid. Tapi saat itu adab Allah benar-benar besar, luar biasa. Uh, jadi orang lupa sudah semuanya. Hmm? Kalau ada ledakan luar biasa misalnya bom ada di pasuruan lari semuanya nggak sadar sudah mencolot itu dan indak ndak ndak peduli sudah itu bisa dibayangkan kejadian kiamat nantinya Alhamdulillah min dzalik syai'un azim nah, karena itu katakan hari itu adalah liyaumin Allah ya dun, tidakkah mereka meyakini ulaika annahum mab'utsun bahwa mereka itu akan dibangkitkan Li yaumin azim fi yaumin azim ada di hari yang besar. Hari apa itu? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yauma ini badar dari li, fi yaumin azim atau li yaumin azim badal. Loh, kalau badal kenapa enggak ikut yaumi? Kok yauma badal min mahal yauma karena jadi dorof. Ya. Fa nasibu mab'utsun. Ya. Ah, mab'utsun jadi nasabnya yang menasabkan. Yauma yagumun nas, hari hari yagumun nasu yang berdiri manusia min guburihim dari kuburan mereka. Untuk apa? Li rabbil alamin, li rabbil khalaik untuk menghadap kepada Tuhan yang memiliki semua makhluk. Itu semuanya li amri karena perintah li ajli amri karena untuk melaksanakan perintah Tuhan wa hisabi dan hisabnya Tuhan wa jazaihi dan untuk karena pembalasan tuh Tuhan. Dibangunkan dari kuburnya karena memang Allah menghendaki. Dan untuk dihisap dan untuk dibah, dibalas. Bangun daripada kubur. Allah. Dengan orang itu dibangun dari kubur itu kalfarashil mafthuth Seperti faros Apa farosh itu? Binatang-binatang terbang laron yang berhamburan. Nah, yang berhamburan. Laron itu keluar dari bumi kemana-mana bingung. Nah, begitu juga nanti di hari kiamat setelah nafkusur yang kedua itu bangun dari kubur seperti laron karena dia mendapatkan alam yang tidak sama dengan sebelumnya. Hah? Dia merasa ini seperti bumi tapi nggak sama dengan bumi. Langitnya juga seperti langit tapi nggak sama dengan langitnya. Kalau lang kalau bumi sekarang ini ada daun, ada bangunan tapi nanti nggak ada sama sekali. Rata semuanya. Yaumatubadul ardu ghairal ardi. Wasamawat, langitnya juga begitu. Kalau sekarang langitnya ini fahal min futur, ada gak lubangnya? ada. Lobang kapiler pun nggak ada. Tapi bakal nanti langitnya pecah. Pecah-pecah untuk menjadi jalannya malaikat turun menyaksikan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari kuburannya seperti laron-laron tadi itu bertebaran. Hmm? Allah. Kenapa dikatakan ba'ats atau giam? Karena seperti bangunnya orang dari tidur. Karena itu orang-orang kafir akan berkata, "Man ba'atsana min marqadina." Hada ma wa'ada ar-rahmanu wa sadagal. itu dikatakan an-naumu akhul maut. Wa man lam yusaddiq al-ba'ats ha? Eh, falyatafakkar fin naumi. Dibilang mati itu eh, tidur itu saudaranya mati. Mirip. Karena itu kalau ada orang yang tidak percaya dengan bangkit dari kematian, suruh mikir tidurnya. Dia bangun dari tidurnya gimana? Itu sudah sama. Hmm. Ada lagi yang berkata begini. Orang kafir diadab di kubur. Setelah nafkhus sur tiap sengsekala yang pertama, hancur semua alam. Hancur. Lebur. Hmm? Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang airnya mirip, mirip dengan mani yang mengenangi bumi ini. Nah, dari situ 40 tahun rufi al adab, nggak ada adab saat itu. Karena itu bisa istirahat orang-orang kafir. Saat itu 40 tahun. Setelah diadab nggak bisa apa-apa dia nggak diadab 40 tahun. Nah, nanti dari ajbud zanab dari tulang kecil yang sebesar biji sawi itu akan muncul manusia tadi itu. Cukul manusia tadi itu. Ya? Ah, kemudian dinafak sur, ditiup sang sekala yang kedua, bangkit mereka dari kematiannya, dia merasa telah istirahat daripada adab istirahat dari adab sehingga dinyatakan man ba'atsana bargina siapa yang bangunkan kami dari tidur kami ini wis mari diadab suwe kait istirahat baru dibangunkan tidak ada dibangunkan itu hadza ma wa'ada rahman ini yang telah Allah menjanjikan wasadagal mursalun benar apa kabar yang di, dihabarkan oleh benar tentang apa yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan Oh, ini memang kebangkitan asli ini. Yang dijanjikan oleh Allah swt untuk dibalas, dibalas. Taib. Kala Inna kitab al-fujjari lafi sijin. Kala haqqan beneran Inna kita al-fujar Sesungguhnya kitabnya orang-orang yang Apa fujar itu ya Sangat salah Ajir apa Orang yang Hah? Lacut ya, Terlaluan Lacut Kitab apa di sini? Kutub A'malil Kufar Kitab-kitab yang mencatat amal-amalnya orang kah? orang kafir. Semua amalnya, semua rencana-rencana jahatnya, lafisi jin itu sudah eh, disimpan dari si jin. Si jin ini ada yang mengartikan si jin nunnya itu nun asli dari si jin. Ya. Ada lagi nunnya itu badal daripada lam, sijil. Sijil itu eh, kitab. Kitab catatan. Gila huwa kitab. Ini. Ini yang sijil ini berarti. Nunnya badal daripada lam. Itu adalah kitab jami'in yang mengumpulkan li amali syayatin daripada amal-amalnya para setan wal kafaroh dan orang-orang kafir. Wakila ada berpendapat ini yang sijil nun badal daripada lam. Huwa makan asfal art yaitu tempat ada di bawah bumi. As-sabi'ah yang ketujuh. Wahua dan itu tempat mahallu iblis wa junudih adalah tempatnya iblis dan pasukan-pasukannya iblis iblis. Ini tersimpan semua amal-amal daripada mereka semuanya ada di kitab. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakan itu semuanya dan pasti akan dibalas. Kalau bahasa sekarang itu disimpan di software ya. Apa? Hard disk ya di hardis Nah, jadi itu semuanya disimpan ada di hardis bakal nanti akan dibuka nanti. Udah tercatat semuanya. Hitungannya sudah tercatat semuanya ditaruh ada di hardis Kalau orang-orang kafir ada hardis tersendiri itu. Ya, visi jin. Ya, visi jin. Tapi bukan itu, ini hanya satu gambaran ini ya. Ada tagribi bas. Wa ma adraka jin? Apa itu si jin yang dimaksud di sini? Ma adraka jin? ma mubtada Adroka khobar ma si jin ma juga mubtada si jin itu khobar ma si jin jumlah jadi maf'ul Thani dari adro. Ka maf'ul awal. Wa ma adraka ma Apa yang memberikan pengetahuan kepadamu apa itu sijin? jin? Si yaitu kitabun markum. Kitabun markum, kitab maktum yang sudah ditetapkan. Maksudnya yang sudah betul-betul disimpan dengan pasti yang akan dibongkar nantinya. Enggak bisa menghela orang. Hah? Enggak bisa menghela. Ente mau khianat. Misal ini kalau kita mau bekerja. Nih buktinya pengeluarannya begini diaudit semuanya. Ini kemana ini? Sak cuil semuanya ada semuanya. Hah? Ini karena itu sebenarnya perkembangan daripada teknologi ini gambarkan keyakinan sebenarnya. Segala sesuatu itu bisa tercatat semuanya. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan rakib atid enggak ada enggak tercatat. Segala sesuatu bisa terekam semuanya sama dengan itu. Enggak ada yang lepas, terekam semuanya. Segala sesuatu bisa disaksikan sama. Itu kali cetek tok tek ketok kabeh. Sama. Ada CCTV itulah. Hmm? Kamu selalu dipantau setiap saatnya. Kamu muragab. Inna rabbaka labil mirsad. Ada CCTV sehingga udah malingnya udah masuk itu dan ini malam hari ternyata bisa kelihatan terang. Ya begitulah. Kamu itu selalu terkontrol, tidak ada yang tersimpan pada Allah Subhanahu wa taala. Huh? Semuanya bisa dilacak kok. Begitulah juga segala yang kamu lakukan semuanya itu terlacak semuanya. Oh. Sehelai kain pun yang kamu ambil bakal harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ma adraka masim kitabun marqum. Ada lagi yang mengartikan markum ya daripada rogem. Apa rogem itu? Hah? Eh, nomor atau catatannya ya. Eh, kalau misalnya ada sarung, ada BHS. Hmm. ya sama BHS. Ada catatannya nanti. Ada oh, apa namanya? E, Wadimor. Ya, ada Atlas. Nah, begitulah nanti amal kitab merkum dari itu Eh, amalnya orang-orang kafir syayatin semuanya udah ada semuanya dan tercatat semuanya. Nah, Tercatat semuanya dan semuanya ada. Dapat disaksikan semuanya. Ini eh, gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan amal mutaffifin itu bukan amalnya mukmin. Itu amalnya orang kafir yang nggak percaya dengan kebangkitan hari kiamat. Dan nanti tahu nggak amalnya orang kafir? Nggak akan disia-siakan. Tapi semuanya tercatat ada di sijin. Gitu. Karena itu orang mukmin jangan melakukan begitu. Itu amalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu amalnya orang kah? Orang kafir begitu maksudnya. Wallahu alam. Ada perlu dibahas. segala bentuk penipuan atau merugikan itu adalah diharamkan ya dalam Islam. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk pasar, itu seharusnya pemimpin itu sidak ya. Kalau bahasa sekarang apa? Sidak ya. Ah, Nabi itu masuk pasar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat satu gandum yang dijual bagus Kemudian Nabi memasukkan tangannya ke dalam. Diambil, ternyata basah dalamnya. Kenapa kamu taruh ada di bawah ini? Enggak kamu taruh ada di atas kata Hati-hati, man khasyana falaisa minna. Siapa menipu bukan termasuk golongan umatku. Begitu seharusnya pemimpin itu. Pemimpin ono di ruang asidok itu ya apa? Masuk pasar itu. Banyak orang tertipu ada di sana. Penipuan banyak, perjudian banyak, pencopetan bah, banyak. Katakan, hati-hati rakyatku, tak perlu penjara kalau macam-macam. Itu seharusnya. Mana kasyana falaisa min. Nah, itu seharusnya.